Drama singkat Radio Muslim Memurnikan akidah Menebarkan sunnah uh, Tentang kenapa uh, bunyi ayat di surat Fatihah adalah ihdina dengan menggunakan kata-kata kami uh, dari perkab sebelumnya Allah Ta'ala berfirman ihdina Dakaraha Allah sebutkan dengan menggunakan lafdul jam'i dengan bentuk jamak yaitu kami. Padahal pemohon adalah tunggal. Maka al mutawakka maka yang diprediksikan adalah ya, munculnya ungkapan ihdini. Falimada namun kenapa jahat terdapat dalam surat Al-Fatihah kalimat ihdina. Padahal Anda boleh jadi Anda sholat sendirian. Maka Anda berdoa sendirian dengan mengatakan ihdina kami. Maka beliau mengutip perkataan ahli ilmi, para ulama. E, jawaban para ulama karena konteksnya mengharuskan demikian. Karena orang yang berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, maka dia berada dalam kedudukan yang tinggi dan posisi yang mulia. Karena doa adalah ibadah. Maka ada yang memberi penjelasan seperti ini. Namun, qad yukalu, bisa kita katakan bahwasanya penjelasan ini terbantahkan dengan realita bahasanya sang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam membuka salat malamnya dengan doa istiftah sebagai berikut. Allahumma ya Allah wahai Rabbnya, Tuhannya Jibril, Mikail dan Israfil. Wahidat pencipta langit dan bumi. Wahidat yang mengetahui hal yang gaib dan yang eh, yang nampak engkau menetapkan hukum di antara hamba-hambamu dalam perkara yang mereka perselisihkan. Ihdini, berilah petunjuk kepada aku dalam perkara yang diperselisihkan. Berilah petunjuk minal haqi manakah yang benar. Dengan izinmu, sesungguhnya engkau berikan petunjuk pada siapa saja yang kau kehendaki menuju jalan yang lurus. Maka di sini ihdini. Dan Nabi tidak mengucapkan ihdina. Dan ini sama-sama doa. Sama-sama doa. Di suratul Fatihah doa, di sini juga doa. Oleh karena itu az-zahir ya kemungkinan yang lebih mendekati wallahu a'lam adalah ya, annahu lamma alima Allahu tatkala Allah mengetahui bahasanya surat ini akan dibaca oleh orang yang menjadi imam untuk banyak orang maka jadilah digunakan kata-kata ihdina digunakanlah kata-kata berilah petunjuk pada kami supaya doa itu tertuju untuk imam yang membaca Al-Fatihah dan para makmum dan semua makmum di belakangnya. Seandainya imam mengucapkan ihdini as-siratal mustaqimah, tentu dia mendoakan kebaikan untuk dirinya sendiri dan tidak layak bagi imam kok berdoa untuk dirinya sendiri. Setelah itu para makmum di belakangnya mengucapkan amin ya Allah kabulkanlah. Sehingga jadilah makmum itu mengaminkan doa eh, satu doa yang tidaklah eh, diambil manfaat dari doa tersebut kecuali oleh imam saja yang berdoa. Ya, maka ini satu hal yang tidak layak kalau ihdini. Hada ma inilah kemungkinan yang lebih mendekati wallahu a'lam. Dan kata ganti dalam ihdina kami, dalam kalimat ihdina seratan mustaqim, itu kembali kepada semua bagian dari umat Islam. Karena tidaklah mungkin umat Islam itu memiliki kedudukan yang mulia. Azizatul manal, memiliki posisi yang mulia. Illa kecuali jika sempurna hidayah untuk semua bagian dari umat Islam baik yang hukam, baik yang jadi penguasa ataupun mahkum yang jadi rakyat jelata. Maka jika hilanglah hidayah pada salah satu dari mereka, maka rusaklah kemuliaan dan kemuliaan berbanding lurus dengan rusak dan cacatnya hidayah. Oleh karena itu sepatutnya bagi kita untuk mencoba merasakan Ketika kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, hendaklah kita hadirkan dalam benak kita kalau kita mendoakan diri kita dan seluruh dari seluruh bagian dari umat Islam. Ceramah singkat Radio Muslim memurnikan akidah, menebarkan sunnah.